penjelasan tentang apa sebenarnya sih makna mati dalam keadaan jahiliyah Makna mati dalam keadaan jahiliyah bukan artinya dia kafir, teman-teman. Ya mati yes, ya, kondisi yang jelek seperti kondisi jahiliyah yang diantara karakter orang jahiliyah adalah mereka itu tidak tunduk dengan satu pemerintah. Dulu di Arab mereka kan tidak ada presidennya ada satu raja yang Maka sering perang terus antar suku. Perang nah, ini dulu karena senjata perang terus bertahun-tahun. Jadi tidak ada pemimpinnya. Maka dunia Arab ketika itu tidak diperhitungkan karena tidak punya kekuatan apa sibuk dengan perang antar kabilah maka penguasa dunia ketika itu kalau nggak Romawi ya kan dia matinya itu mati yang jelek sekali seperti layaknya orang India itu kecaman yang keadaan dia mengaku sebagai muslim kalau itu kan tadi yang mak makna nasihat dalam hadis yang agama ini adalah nasihat itu bukan seperti yang kalau anak <laughs> nasihat itu bukan saran gitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi makna nasihat dalam hadis bahwa agama ini adalah nasihat nasihat itu bukan dipahami oleh keumuman orang ketika dalam kata nasihat artinya mituduri artinya nasi petua atau saran enggak itu bagian dari nasihat ya, itu kan sudah sudah makna Indonesia kata nasihat di dalam bahasa Indonesia ya maknanya asalnya ya Nusbah Nusbah itu uh, sesuatu yang murni Sehingga orang mengatakan nasihat itu Memberikan yang terbaik Kan nggak mungkin kita menasehati yang dalam makna bahasa Indonesia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Ini masalah apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada Allah dan kita Allah dan Rasulnya adalah kami mengimani dan Kepada pemimpinnya ya dengan menjaga kehormatannya, wibawanya, ketaatnya dan kebaikan, tidak menghinanya, tidak menjatuhkan kehormatannya dan seterusnya. Gimana? Yang mengkudeta orang kafir kafir berarti kan perkaranya lain pemimpin yang kafir dalam secara umum dalil untuk mentaati tidak ada kalau prinsip ini hanya saja di situ berlaku masalah maslahat mafsadah boleh berarti memberontak boleh menggulingkannya kalau mampu hitung hitungannya harus teliti benar-benar siapa komandonya ya, kalau bercerai-berai gimana ya kan gimana alat persenjataannya mampu enggak kalau dihitung-hitung akhirnya cuma kalah ya penyataan ya enggak jarang atau enggak ada yang menurunkan jarang lah yang menurunkan yang sukses yang secara hitung-hitungannya ketika mereka uh, berusaha memberontak kepada pemimpin Syria yang mereka hukumi kafir karena Syiah misalnya itu kenyataannya ya kan apalagi zaman sekarang mesin-mesin kafir ya mereka boleh akan membela yang kafir tetap secara prinsip memang bukan bagian dari prinsip yang kita tapi masalah itu sudah Maka yang ada apa? Yang ada apa? Hijrah. Ya kan? Syariatnya kan gitu. Rasulullah ketika di Mekah yang ditipu penguasa-penguasanya orang kafir yang tidak bisa leluasa dengan syariat, syariat yang ada adalah hijrah. Ya kan? Jadi nggak ada kamu dalam Islam itu mengajarkan pemberontakan itu nggak ada. Nyala, hijrah menunjukkan Islam ini benar-benar perhitungan memang menginginkan kedamaian yang sebenarnya ingin tentram Nah, kami dia supaya bisa beribadah pada Allah ada syariat jihad ketika memang punya kemampuan ketika di Madinah Rasulullah ternyata memang akhirnya jadi penguasa menjadi pemimpin sebuah negara yang semuanya taat kepada Rasul dan mereka punya persenjataan, punya kemampuan, punya pasukan sedikit baru diizinkan untuk Dia mengambil pelajaran dari itu bukan agama emosional kan kafir mereka kan muslim istrinya kan yang Islam pasti menang lah kan? tidak gitu juga Rasulullah Ya Rasulullah kan tahu dia Rasul terakhir, pasti dibela oleh Allah dan Rasulnya kan. Ini banyak berhala ini di Mekah ini, bersihkan semua ini. Enggak juga kan. Dihitung-hitung itu pasukannya kalah. Enggak punya kemampuan. orang lain yang lemah yang ada di syariatnya bahkan hijrah pertama hijrah ke negeri kafir juga ke negeri itu Nasrani tapi kondisinya lebih bagus karena ternyata rajanya baik tetap membebaskan untuk bermanfaat yang justru malah setelah itu masuk Islam nggak ada kan ajaran memberontak dalam apakah ketaatan dengan pemerintah dengan orang tua itu sejajar atau ada yang lebih tinggi jika sama-sama tidak pada maksiat maksiat ya, sama ketaatan kan Rasulullah secara umum lator atau lima puluh lima maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka Hah? ditanya kafir. Imam Ahmad. Yang mutafir itu. Imam Ahmad tidak mengkafirkan. Padahal kayak gitu. Karena ada syubhat Takwil. Di kepala pemerintahnya ini, khalifahnya ini, ini subhat dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi belum dikatakan sebagaimana kata Rasulullah dalam belum dikatakan kufron bawah kufur yang jelas sekali. Karena dia artinya sebenarnya dia nggak mengkufuri Allah kan? Ada subhat. Subhat tadi taat mutadilah tadi tadi karena ini nggak sesuai dengan keagungan Allah. Subhat. Maka yang tidak mengkafirkan. sisi terakhir yang diberikan oleh para ulama walaupun secara umum kadang para ulama mengatakan hukum secara umum Imam Ahmad termasuk yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir jadi umum hukum hukum secara umum hukum ketika mutlak tapi ketika mau diterapkan seorang akan dilihat terpenuhi syarat-syaratnya ada penghalang atau enggak. Jadi ini ada penghalang. Subhat. Takwil. Dengan itu kita bisa bisa nggak kita mentampilkan Enggak kan? Karena itu syubhat. Kan mereka nggak ya, itu Islam kok. Ya, enggak tentang dengan Enggak bisa kita Saya kira.